Ludruk Lestari. Ludruk Lestari dari Jakarta kalau ada kesalahan minta ada iya, bebek dikira blekok karena blekok punya nyata, Amin. Jadi cewek jangan menghina cowok, cowok itu menambah vitamin. Surabaya pasar ato mangan bakwan nyang stasiun. Rabi Rondo soket pun mergo saiki regane perawan mudun Ludruk lestari Lestari dilestarikan maksudnya Nah kalau dangdut sama pop sama ludruk memang lain Kalau dangdut itu juga sudah merakyat tapi saya khawatir kalau lagu-lagu tadi dibawakan anak kecil-kecil, jadinya rusak. Satu misal sekarang, saya disayang anak gadis jalanan, suka keluyuran mencari kebebasan. Lainlah dulu juga lain sekarang, hamil duluan kawinnya belakangan. Itu memang anak kecil, soalnya Mas Surabaya anak kecil nakal-nakal memang. Kadang-kadang salah ulama. Maaf di sini kan ada OSIS. Yang positif itu organisasi siswa intra sekolah. Tapi anak kecil-kecil enggak. OSIS, ojo senggol iki susu gitu. Lah, kemudian anak, anak, awasilah, nak nakalnya anakmu. Jadi kemana saja itu diikuti sama orang tua. Jangan sampai anak berbuat yang tidak karu-karuan. Setelah didewasakan gede-gede jadi remaja. Remaja ada artinya juga. Remaja, rerencanakan masa depan muda jangan sampai hancur. Dari tingkat TK sampai mahasiswa tetap diperjuangkan oleh orang tua supaya menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu tujuan orang tua. Setelah begitu sudah dewasa dewasa dewasa dewasa ada artinya dewasa dengan waspada mencari pasangan hidup pacaran dia. <laughs> Lo pacaran pun teratur. Kalau sudah pacaran, dia terjangkit penyakit cinta. Cinta ada lima hurufnya. Awas, jangan sampai lupa. C N I T A. C cerah, I indah, N namun T tetap tak abadi. Orang cinta nggak abadi mas. Loh, cerah indah namun tetap tak abadi. Tapi kadang-kadang kalau lagunya Setengah juta saja aku melamar dia selama dua tahun kumpulkan uangku. Tapi di malam pertama betapa kecewanya karena si dia gadis bukan perawan lu. Makanya kalau kawin dicoba dulu mas. kalau ngomong enak aja. <laughs> Zaman sekarang itu lain, pang sama dulu, sedikit bicara banyak kerja kamu tidak omongnya ake tapi duit gak nyekel si diambil aku ngomong gak patek ake duit ya gak ono lah kau mau tekan di dari mana kamu luar negeri <laughs> Diberitahu bebek-bebek. Orang dari luar negeri itu lihat potongannya, gitu loh. loh. Kerjaannya itu cukup mampu di kantor yang besar diperintahkan oleh direksi berangkat ke luar negeri. Itu kan orang kerja. Nah, kalau aku buat apa hidup di dunia disuruh orang? Loh. eh kita mau senang ke Ceko Cekoslowakia, pergi. Waduh, termasuk kamu mandiri. Loh. Senang ke Inggris, nang Australia. <laughs> Seneng yang Amerika. Yang Lampung. apa? Kamu kalau keluar negeri itu di sana-sana itu pakai bahasa apa kamu? Bahasa Inggris. Kontakan dari bahasa Inggris itu dua. Loh, kok bisa dua? Di bahasa Indonesia kan dengan di bahasa daerah kan. Sekarang bahasa ini Inggris di bahasa Indonesia kan? Saya Nggak bisa. Enggak bisa. Soalnya saya tidak melajari bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan. Sekarang bahasa Inggris diperjemahkan bahasa Jawa, ayo. Bisa, Pak. Le. Good night, ladies and gentlemen. I say on the today. Today link. I watch cat bloom and a new let's bear. Bingung. Ayo. Good night, ladies and gentlemen. Ya. Tuan, selamat malam tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Ya. Nah. IC and the today. IC and the today. Nek di bahasa daerahnya, aku mancik waktu gede. Terus oh, tadi tadi today tuling. Ya. Waktu gede guling. I was setplung on the new. Apa? Aku nguat kepleset kecemplung banyu. Ini yang sukar lagi. Lesbe, lesbe. Apa? Terus kabeh goblok. Ayu kilber, rek yul kilber. Apa artinya? Arek ayu kilen jeber. Kuneng, kuneng, kuneng. Apa? Kuneng. Apa? Aku seneng. Tapi itu bahasa Inggris diterjemahkan bahasa Jawa. Iya. Sekarang bahasa Mandarin diterjemahkan bahasa Jawa bisa enggak kamu? Loh. Ayo. Ayo. Kamu kira Aku tidak belajar itu. Kalau kamu, kalau saya bahasa Mandarin diterjemahkan bahasa Jawa. Ingin tahu aku bagaimana? Neng lautang mana orang pun yau yau. Artinya Neng lautang mana orang pun yau yau jeneng saya tatang oma kula malang kampung dino yo. Kucing ini lale kucing ini teng tilai lateng yang kongwok teng lo. Lek kau kau nggak buah pitang boya. Artinya kucing ini lale aku mancing yang kali oleh lele ya. Kucing ini teng aku dipate lele setengah mati ya. kumangku mangkur kumangku mangkur apa aku ngomong syukur ceng <laughs> lolo ceng lolo teng teng artinya wong loro jriteng jriteng <laughs> teng tiang tong teng tiang tong apa enten tiang langkung <laughs> eh eh eh ayo rekan kon aja rame aku masak jangan rawon sampe dadi lodeh lho <laughs> eh, man, man. Muji, di janggutnya di batu eman Man? Mosok janggut di batu pot. Kon tak kandani, sing garai untune revolusi. Loh. Oh, ini tahu tau dihantemi londo. Orang <coughs> ah, dua saja kurani yang disebutkan itu apa, eh? Ini tadi aku diolok-olok tante. Apa? dilokno. Kan dilokno apa men? Jarene ngene, katamu iku dilokno kok ambek sapi ae ayu sapi. ngomong ngomong Ngomong-ngomong ngomong Eh dari tantam miku ambek sapi ae si ayuan sapi ya re. tak delok tempatnya lagi sapi kok jane. Ya. Kok bisa dicak dicak ya? Kok mesti dicak. Nih. bebek ku masih plok iku hitungane sewu plok plok rong plok plok pun sepuluh kene kemeng goblok delok nopo oh. kan apa tante boleh besok pagi nah kamu yang membersihkan halaman soalnya soalnya kamu bukan keponakanku Ya tapi jangan saja perbedaan saya juga Parman, Parman juga saya kan sama saja tante. Tidak bisa. Oh. Loh kok tidak bisa? Tidak bisa. Tante ini dikawin sama paman saya untung-untungan. Pamanmu itu namanya siapa? Tobi. Tobi. Tapi kalau itu dulu siapa? Sriwayu Handayani. Uh. Eh? Tirtonadi Bengawan Solo. Riwayatmu ini. Nah, betul. Ini kalau namanya terlalu tinggi gak pantas yang cocok jenenge iki Siti Munawaro Plekenut Mutmaina bener bener. Kali bener. Nah, pokoknya kamu besok yang cari air kamu. Yang mencari air saya. Kamu. Parman mencari apa? Parman mencari kan berapa man? Kamu yang mencari daun-daunan ya. Daun. Ya, ya, ya, terima kasih tante. Pokoknya kamu yang enak. Kamu nggak boleh makan sebelum Parman makan. Nah. Loh ini berarti ada sistem nepotisme ini. Wes, gak ada petis-petisan. Loh. Oh, sistem family ini, sistem family nggak boleh. Oh, oh, oh. Nah, ini paman saya. Ini hmm. ada apa ini? Lepas orang tiga jam bikin ribut orang kampung. Nah ini paman man sampai dikatain nggak enak nggak enak man. Nah ini paman saya ini. Kita di kampung mempunyai tetangga. Nah, gitu loh. Jangan menghina sama paman saya, paman saya termasuk sesepau kampung sini. Coba, nah. kamu tidak kasihan. Nah. Warga itu nah. hamil tua, nah. baru aja melahirkan. Setelah ada ribut-ribut di rumah ini, bayi lahir masuk lagi. Coba. Ini apa? Persoalannya itu apa? Ini begini, saya mau diperbedakan sama ponakannya sendiri. Siapa? Sini, si Parman itu sama. Iya. iya. ayo. Paman sudah tidak kurang-kurang membiayai tantemu eh biar paman saya jelek itu jelek-jelek memang jelek betul pamanku ngerti kamu kamu memperbedakan antara om sama mantanmu betul kamu siapa ayo menurut keterangan tatang betul ayo. siapa yang mengatakan tatang saya berkata jangan percaya ojo percaya temung jari nih kalau kenyataannya tapi paman tahu kalau aku mengatakan begitu tidak lah iya, mengapa kau percaya kamu iya. kan orang tua orang tua jangan Gampang diadu domba. Enak aja kalau ngomong. Kamu sebagai keponakan kok berani sama Om? Ayo, berani sama Om? Ayo, berani enggak? Hukuman, ayo, berani gak Kurang ajar dikira Om ini gak berani orang. Kamu kira Om ini, oh, dakwa ini. Kira saya, ini loh ini. Jun. Jelas. Jalan lagi. Eh, eh. Masa Lupa sama puisinya itu tante kok. Ayo. Eh. Persoalan anak kecil sama anak kecil. Jadi yang mengatakan tatang dengan tanaman kecil? Kan masa belum rumah tangga berarti kecil. Kamu orang sudah tua, musuhnya saya. Ayo. Kamu itu istriku, bukan musuhku. Apanya? Mengatakan musuh itu siapa? cepat, coba Kamu jangan kena pengaruhnya kedua anak ini. Nah, nanti Kamu jangan percaya. Nanti kalau menantumu datang, ya nanti malu dengan mantumu. Saya man. Mantumu. Aduh, mantunya gitu aja oleh ngelem kayak yo yo. Oh. Sudah berapa tahun nggak kerja? Iya, tapi tanggung kan tidak bekerja. Tapi tanggung jawab kan. Tanggung jawab sama mertuanya. Kalau mertuanya tegas, Gak mungkin dia begitu. ini dulu oh. yang jabatan, aku kan udah gak setuju. Tarik mantu ngawur. Coba anaknya kan cantik iya, dikawinkan sama orang yang oh eh. sekalipun su suaminya yang cakep juga eh oh, cakep apa ini ada apa sih oh wong suaminya membeli. oh, kamu kamu kok menghina gitu sih cak biar membeli biar enggak itu kan suami saya iya tapi aku malu sus Deket-deket sayang cinta sama dia. Biar kamu jangan mutak kok. Lo kenapa? Eh, gak membeli. Enak aja. Ya betul. Begitu kok ibu dimanjat ibu. Nah, ini keponakannya yang kurang baik keponakannya ibumu memang ini kan suaminya konsekuen tanggung jawab biar begini kan nggak apa-apa saya bela saya bela inem kamu dulu umpamanya kawin sama anaknya Pak Lurah oh sudah punya kagum yang dua seperti ini. Eh. Dia namanya jodoh. Walaupun kaya kan belum tentu hati bahagia. Nah, itu ya. Nah, ya. cocok nih. Jelek, nggak bekerja, yang penting bahagia. Betul. Nah. Saling menyinta. Nah, cinta saling menyinta. Iya benar. Cinta dong. Hei, eh. kamu tidak bisa sifat mendidik malah menghancurkan rumah tangganya orang kamu itu. Oh, kamu itu jangan begitu. Biar kamu itu di atas dan itu rendah, tapi berikan pandangan-pandangan yang baik begitu loh. Ngomong apa? Nyonya Susi juga sedih. Sedihnya? Kenapa selama itu kok belum belum dapat kerjaan sih bu? Bagaimana dapat kerjaan mau malas? Ini loh dari tadi kok kacau sih? Betul, betul balik malas. Iya walaupun gitu kenapa kok ngukur sendiri? Alah, aku kan sudah mengatakan. Saya kan ngomong sama ibu, kenapa harus ikut-ikut? Kalau kamu, kalau kamu bahagia kan enak. Enak terus kenapa? Oh. Ikut saya? ingin oh, ini, sih gak harus sama nomas parah tidur lah payu. Ya itu suamimu. Kalau suamimu kerja kan gak dihina. Nah, ini, ini, ini, ini, ibumu yang selalu memberi kesempatan pada para betul kata kanan kata kanan kata kanan sekarang suamimu dihina coba Ayo bagaimana Ayo. kamu seorang wanita tanggung jawab? Ya tidak dihina, Kalau semua itu kalah dengan kenyataan. Apanya kalah dengan kenyataan? Hah? Apanya? Ayo ngomong dong. Sembarangan ngomong kempilingi ngono gelem bales. Gak gelem mergo aku salah. Hmm. Coba apa? Eh, ayo, mana? Ayo. Ayo. Ayo lagi. Ayo. Ayo. Asik. Ini enak asik. Kalau mau asik kene. Pajak Apa sudah usah, eh? Suamimu. Sudah, Bu, usah kemana-mana tapi tetap begitu terus. Nanti kalau suamimu datang ya, lihat suamimu kalau datang oh, oh. ini suamimu kok jadi gini yang kamu gimana mertuanya kok nggak ngerti menantunya itu. Inem sudah dapat rumput. Iya. Ngece, ngece. Ngece, Emang itu sapi bilang rumput? Ayo ngomong cepat. Ngomong bilang rumput lagi. Kalau punya anak, kalau seperti ini, enak. Kalau seperti ini, kalau seperti ini, dibawa ke itu ditolak. Enggak, enggak, enggak. Ini loh. Mas, mas, ngomong boleh ngomong keadaanku kaya ngene lho keadaan begini loh jangan marah mas ngomong jangan sembarang ngomong boleh gitu mas tadi ngomong apa tadi? Koko aja mas. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Membre. Membre, Biar membre yang penting kece. Mas, kalau marah yang serius dong. Tangan begini, Mas. Nah tadi ngatain apa? Sudah dapat apa? Hah? Iki masih omong cewek ngono gak cakrak blas kok iki. Iki repot diarani lanang kaya ngene. Umpamane wedok wah tambah repot iki. Lah wedok sapa sing ngawit ngene? Rabi ayu ngingoni, rabi elek ngingoni, rabi ngene. Soro. Ya terus. Ya terus gitu kan suami suami saya. Mas sentimen. Gimana usaha pekerjaannya sudah dapat enggak? Sebetulnya malu sama bapak sama ibu. Malu, ya bapak, ya ibu, ya inem. Gimana? Saya sudah berusaha berusaha nah. untuk mendapatkan pekerjaan namun apa daya tangan tak sampai Oh ya, biar itu kau ini dikoyak goblok iya ya tapi lo, kok ini kalau kata apa dunia ini bukan sejauh kelor, aduh aduh aduh. Lo dulu, ini melihat dia, dia sangat cakep sekali di mata saya. Ya apa? Cakep. Cakep. Arek kelor moto antara arek. Lah nek cakep, terus eleke lah koyo iki. Mas, maksud Susi kalau seandainya Mas gombro udah bisa kerja, bisa dong, Susi kan kepengen punya mobil. Saya sudah mencoba mencari pekerjaan di seluruh kampung sini. Bos, Tidak bos. ada, Pak. Buat, bos, buat Pak Edi Gombro. Oh iya. Yeah. Ya, terima kasih. Pak Edi Gombro. Surat Pak Edi Gombro. Buat Pak Edi Gombro. Surat. Dari siapa, Surat, mas? surat, Pak. Surat. Baca cepet, Mas. Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Pak, yang mana, yang mana? Dari Jakarta. Waduh. Mudah-mudahan surat ancaman. Eh, enak aja. Kepada saudara Edi Gombloh di tempat. Sampean. Bukan ancaman dia bukan. Anca. Lamaran saudara diterima. Ya. Harap segera berangkat ke Jakarta. Selamat ya, Pak. Bercanda, goblok. Sorry, sorry. Sorry, Dio. Oleh surat lama-lama jadi timpet, tapi kok gak rusuh, Siapa kan? Ini ku gak ngaruh ngawur MP. catatan. Saudara Edi Komblok nah. boleh membawa keluarga. Loh. Mas, ikut termasuk. yang termasuk keluarga semua belum ya? Semua ikut berangkat. Jadi Susi juga ikut. Susi ikut. Aduh, bisa terima. Ya. Pak. Susi ikut ya Pak ya? Ya, suamimu. Sekali mana kan? Susi kepengen tahu deh Mas. Jakarta tuh kayak apa sih rupanya Mas? Pokoknya lu tahu Jakarta. Ngomong sama aku. Tahu bagaimana Cak Parman Jakarta itu? Bagaimana Cak? Berangkat orang dua. Kok orang dua? Orang aku dewe ya karo. Kalau kita tuh Naik apa? naik jokar ya? Naik jokar. Oh, saya ini sekarang begini diatur, ya, ya, ya. diatur bapak sama ibu sebaiknya nggak usah ikut dulu. Saiki toto toto Cak Parman. Nah, apa? Catatan Tatang. Toto toto. Toto toto. Yang toto itu apanya? Jadi kita berangkat sekarang, Mas? Ya, berangkat aja sekarang, berangkat sekarang. Sekarang. Aduh. Kamu mandi dulu. Mandi. Ya. Kamu jangan, ini masih Agus ya tetepnya ini. <laughs> bukan gitu, Bu. Pak, Rotak, saya mau berangkat ya, Pak ya. Iya. Silakan, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, rukun aja. Ya, ya. Ya, saudara-saudara, seperti sebuah pepatah, turut-turut harum baunya, saya nurut apa maunya. Memang, memang istri harus nurut suaminya. Asal ada itu tuh. Lain, lain lagi dengan yang ini. Kotak isi suara. Biar botak, asal banyak yang suka. Dan yang paling jitu saudara-saudara, jamu kandring kepinding kembangnya kelapa. Kalau nyanding wong sinding, dikata gila. Nah, baiklah saudara-saudara sekalian, babak yang pertama telah selesai. Dan sekarang kita lanjutkan kembali babak yang kedua.